dalam kitab beliau Tali Lusaliki ila Alfiyati bin Malikin beliau melanjutkan pembahasan mengenai isim-isim yang ma'rifah di mana pada pembahasan ini beliau memasuki pembahasan mengenai domir ya yang dimulai dengan bait ke-54 dari Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul yaitu Mabahithud Dhamiri yaitu uraian atau pembahasan-pembahasan mengenai domir. Nah, kita lihat di sini ada catatan kaki dari beliau Hadal unwanu min indi. Ya, judul ini itu adalah judul yang saya berikan. Artinya judul Mabahithud Domiri ini itu bukan judul yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi itu merupakan judul yang diberikan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya untuk apa? Libayani anna bin malikin syara'a fin naw'i min anwa'il ma'arifi. Ya. Untuk menjelaskan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memulai atau kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi mungkin lebih jelas libayani anna bin malikin syara'a fin naw'il awwali min anwa'il ma'arifi. Ya, ada tambah al-awwal. Ya, judul tersebut, Mabahithut Domir, itu diberikan untuk menjelaskan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu memulai dengan jenis yang pertama dari jenis-jenis ma'rifah. Ya, jadi jenis yang pertama itu adalah domir. Ya, karena Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak memberikan judul khusus untuk ini. Karena itu, ya supaya jelas bahwa uh, ada beberapa jenis isim ma'rifah. Nah, kemudian pembahasan yang pertama itu adalah jenis yang pertama yaitu domir. Ya, kemudian wathani fi babin mustaqillin. Nah, nanti yang kedua itu di bab yang tersendiri. Ya, di bab yang tersendiri huwal alamu yaitu bab mengenai alam. Ya, karena Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak memberikan judul untuk bagian domir ini, maka di sini diberikan ya untuk memudahkan saja. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala di pembahasan domir ini di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-54 di mana beliau mengatakan famali dhi ghaibatin au huduri. Ya, maka setiap ya setiap kata atau isim di sini yang menunjukkan akan ghaibah. Ya ghaibah itu artinya ya mudahnya adalah kata ganti orang ketiga atau dengan kata lain artinya ketika e, perbicaraan atau pembicaraan ya, atau perbincangan itu terjadi, ketika kalam itu dituturkan, ya, orang tersebut tidak ada di situ. Ya, itu ya definisi dari kata ganti orang ketiga. Karena yang berbicara adalah yang bertutur, kemudian yang diajak berbicara. Nah, yang ghaibah ini itu artinya yang tidak ada di situ ketika waktu pembicaraan. Au khuduri. Nah, khuduri ini itu artinya kata ganti orang pertama dan kedua. Ya, artinya hadir ketika perbincangan tersebut atau ketika kalam tersebut dituturkan. Ya. Maka isim apa saja yang menunjukkan akan makna ghaibah dan makna hudur ka anta wahwa sammi bid Contohnya apa? Anta. Ya, anta itu termasuk khudur. Artinya kata ganti orang kedua berarti ada di tempat tersebut ketika waktu kalam dituturkan. Ya, karena lawan bicara. wah wah, Ya, dan juga huwa. Nah, huwa ini adalah contoh untuk ghaibah. Ya, dia laki-laki. Kalau anta tadi, engkau seorang laki-laki. Nah huwa, ya dia seorang laki-laki itu ketika terjadi penuturan kalam, ketika terjadi pembicaraan, itu dia tidak ada di situ. Maka ini contoh dari ghaibah. Sammi bidomiri. Maka yang seperti itu namakanlah dengan domir. Ya, namakanlah dengan domir. Sammi itu isim, atau maaf, sammi itu adalah fi'il amr. Berarti namakanlah ya kata apa saja yang mengandung makna ghaibah atau hudur dengan domir. Ya. Kemudian uh, eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu ta'rifud domiri. Ya ta'rifud domiri definisi atau pengertian dari domir. Kemudian beliau melanjutkan, Ad-domiru ismun jamidun. Ya, nah, domir itu adalah isim yang jamid. Kita lihat catatan kaki. Al-jamidu minal asma'i, ya, yang dimaksud isim-isim yang jamid, huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Ya, yang disebut isim-isim yang jamid itu adalah isim yang ya tidak diambil dari yang selainnya. Atau mudahnya, isim tersebut itu tidak berasal dari kata lain. Ya, bukan merupakan turunan atau derivasi dari kata lain wa yuqabiluhul mushtaqqu. Dan lawan dari isim jamid itu adalah isim mushtaq. Nah, apa itu isim mushtaq? Wa huwal yu'khadhu min ghairihi. Nah, kalau isim mushtaq itu adalah isim yang diambil dari yang selainnya. Artinya isim mushtaq itu adalah isim yang berasal dari kata lain merupakan turunan atau derivasi dari kata yang lain. Wal mushtaqqu yadullu ala ma'nan wa dhatin au ma'nan wa sahibihi. Ya. Dan yang namanya isim mushtaq itu menunjukkan akan suatu makna dan juga zat yang memiliki makna tersebut au ma'nan wa sahibihi. Ya, atau isim mustaq itu menunjukkan akan suatu makna dan juga pemilik akan makna tersebut. Wa ushiru ila anwa'il mushtaqqati fi babil mausuli insya'allahu. Ya, atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, wasaufa ushiru ila anwa'il mushtaqati fi babil mausuli insya'allahu. Dan saya akan mengisyaratkan mengenai jenis-jenis dari isim mushtaq dalam bab al-mausul nanti insya'allahu. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Ya, jadi ad dhamiru ismun jamidun. Domir adalah isim jamit ya dulu ala mutakallimin. Ya di mana is domir tersebut ya itu adalah isim jamit yang menunjukkan akan mutakallim. Ya mutakallim itu artinya kata ganti orang pertama. Artinya yang menuturkan, yang berbicara. Au mukhatabin ya atau isim jamit yang menunjukkan akan mukhatab. Nah, mukhatab itu adalah kata ganti orang kedua, ya artinya lawan bicara yang diajak berbicara. Ya, yang mendengarkan pembicaraan orang yang mengatakannya. Au ghaibin. Ya, atau domir adalah isim jamit yang menunjukkan akan ghaib. Artinya kata ganti orang yang ketiga. Nah, mislu contohnya ya. Ana araftu wajibi. Ana araftu wajibi. Ya, saya telah mengetahui kewajiban saya. Maka perhatikan kata ana di sini. Ana di sini adalah domir. Ya, yaitu isim jamit yang menunjukkan kalau di sini mutakallim, orang yang berbicara. Ya, saya itu adalah kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, anta tahtarimu abaka. Anta tahtarimu abaka. Engkau seorang laki-laki ya menghormati ayahmu. Maka di sini ya kata anta itu adalah domir yaitu isim jamid yang kalau di sini menunjukkan akan mukhotob, ya, lawan bicara. Engkau seorang laki-laki. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya Al-mu'minu yasunu irdahu. Al-mu'minu yasunu irdahu. Seorang yang beriman itu ya menjaga kehormatannya, ya menjaga harga dirinya. Maka perhatikan di sini ada huruf h di situ di irdahu ya, ada alhau itu merupakan domir. Ya domir yaitu isim jamit kalau di sini menunjukkan akan ghaib. Ya, orang yang tidak ada ketika waktu ya, pembicaraan. Kemudian beliau melanjutkan wa makna kaunihi jamidan ya maksud bahwa domir itu adalah atau maksud dari keadaan bahwa domir itu jamid ya apa kenapa kok e, domir itu dikatakan keadaannya adalah jamid yaitu adamu wujudi aslin lahu wala mushtaqqatin. Ya adamu wujudi aslin lahu wala mushtaqqatin. Ya domir itu dikatakan keadaannya jamid karena tidak adanya atau tidak terdapatnya asal kata bagi domir tersebut. Ya. Dan juga wala mushtaqqatin dan juga tidak adanya turunan atau derivasi yang berasal dari domir tersebut. Ya, domir tersebut tidak memiliki asal, ya asal kata, dan juga tidak memiliki derivasi dari dari kata tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa yusamma dhamirul mutakallimi wal mukhatabi dhamira hudurin ya wa yusamma dhamirul mutakallimi wal mukhatabi dhamira hudurin dan domir mutakallim ya kata ganti orang pertama dan domir mukhotob yaitu kata ganti orang kedua itu dinamakan dengan domir hudur ya dinamakan dengan domir hudur mengapa li'anna sahibahu la budda an yakuna hadiran waqtan nutaqi bihi. Karena kata ganti orang pertama yang mutakallim dan kata ganti orang kedua yaitu mukhatab itu pasti hadir. Ya, tidak bisa tidak pasti hadir ketika waktu penuturan kalam tersebut. Ya karena yang namanya pembicaraan itu paling tidak memerlukan ya dua pihak. Orang yang berbicara, yaitu kata ganti orang pertama, dan orang yang mendengarkan lawan bicaranya, artinya kata ganti orang kedua. Maka ya dua pihak tersebut, mutakalim dan nukhotob, itu pasti hadir ketika waktu pembicaraan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wal makna dan makna dari bait ini sammil ladzi li ghaibatin aw hudurin bid domiri. Ya maknanya namakanlah kata yang menunjukkan akan ghaibah atau hudur bid domiri. Ya namakanlah dengan domir maka kata apa saja yang menunjukkan akan makna ghaibah dan juga makna hudur, maka namakanlah dengan domir. Ka anta wahwa. Ya, contohnya adalah anta, ya engkau seorang laki-laki dan huwa, dia seorang laki-laki. Kemudian ya kita lanjutkan di bait yang berikutnya min humala yubtada. Dan di antara domir itu ada yang dhuttisalin. Ya, artinya dia itu dalam keadaan terus bersambung. Ya, mudahnya adalah domir mutasil, Ma Ya, dan maksud dari domir mutasil itu adalah domir di mana suatu kalimat atau suatu kalam itu tidak bisa dimulai dengan kata tersebut. Ya, artinya domir mutasil itu tidak bisa menjadi permulaan dari suatu kalam. Wala yali illa abada. Dan di sini domir mutasil itu tidak boleh mengikuti atau tidak boleh terletak setelah illa. Ya abada selama-lamanya. Ya, tapi dalam keadaan ikhtiyaran. Ya wala yali illa ikhtiyaran abada. Selama dalam keadaan ikhtiar, ya ikhtiar itu adalah mudahnya adalah keluasan kalimat. Artinya selama masih dapat memilih ya karena luasnya e, cara untuk membentuk kalam ya maka domir mutasil itu tidak boleh didatangkan setelah illa. Ya, kenapa di sini dikatakan ikhtiar? Karena nanti ketika darurah, ya, sempitnya, contohnya apa? Doruratus daruratus syari. Ya, sempitnya keadaan karena syair. Ya, maka pada saat seperti itu boleh domir mutasil itu didatangkan setelah illa. Ya. Kemudian masih ada kelanjutan dari pembahasan ini, yaitu Kalia iwal kafi mini beni akromak. Ya, contoh dari domir mutasil itu adalah ya dan kaf. Ya, ya dan kaf. Ya dan kaf yang ada di mana? Ya-nya ada di ibni ya ibni anak laki-laki saya. Maka ya di situ itu adalah domir muttasil. Kemudian kafnya di yang mana? Akromaka. Ya, akromaka. Dia seorang laki-laki memuliakan engkau. Maka kaf yang ada di akromaka itu adalah domir muttasil. Ya. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan wal ya wal ha min salihi ma malak wal ya wal ha min salihi ma malak Contoh yang berikutnya dari domir mutasil yaitu domir ya dan domir ha yang ada pada kalimat salihi ma malak salihi ma malak Ya, salihi ya dari sal tapi diucapkan kepada uh, seorang perempuan, seorang wanita. Ya ya di situ mukhatabah. Salihi ma malaka. Ya salihi ma malaka. Ya wahai engkau seorang wanita, mintalah kepada ya dia seorang laki-laki apa yang dia miliki ya apa yang dia miliki. Maka salihi ya salihi di situ ada uh, ya mukhatabah. Ya ya mukhatabah disali ya yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya adalah seorang wanita. Kemudian ada hi di situ. Ya, yaitu domir ha itu adalah ha ghaib ya menunjukkan dia seorang laki-laki. Maka semua contoh di sini itu adalah e, domir yang muttasil. Kemudian syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul subbab ini. Di mana beliau hafizahullahu taala memberikan judul Ad-Dhamirul Muttasilu. Ya Ad-Dhamirul Muttasilu yaitu pembahasan mengenai domir mutasil. Kemudian beliau melanjutkan ya ad-domiru ya kita lanjutkan dulu saja ad-domiru min haithu zuhurihi fil kalami wa adami zuhurihi qismani ya domir itu dilihat dari sisi tampaknya atau tidak tampaknya dalam suatu kalam, ya. Artinya domir itu bisa jadi tampak dalam kalam. Atau bisa jadi tidak tampak dalam kalam. Nah dari sisi itu, dari segi itu, kismani dapat dibagi menjadi dua macam. Ya, jadi domir itu dilihat dari segi atau dilihat dari sisi Tampak atau tidak tampaknya dalam kalam itu bisa dibagi menjadi dua macam. Nah sebelumnya kita melihat catatan kaki yang beliau berikan. Ya, ad-dhamiru indalla bi nafsihi 'alal muradi fahuwad dhamirul mufradu awil basitu. Domir, ya domir itu jika dengan katanya sendiri atau dengan domir itu sendiri, itu menunjukkan akan yang dimaksud. Ya, artinya yang dimaksud dalam pembicaraan. Ya, jadi jika ada suatu domir, yang dengan cukup dengan kata domir itu sendiri itu menunjukkan akan yang dimaksud dalam pembicaraan fahuwat domirul mufradu awil basitu maka domir yang seperti itu dinamakan dengan domir mufrad atau domir basit. Ya, ini istilah. Artinya tidak memerlukan bantuan kata lain. Ya, dia sudah menunjukkan akan yang dimaksud. Itu dinamakan dengan domir mufrad. Contohnya apa? Nahwu, anta, huwa. Ya, contohnya adalah anta dan huwa. Engkau seorang laki-laki dan dia seorang laki-laki. Maka domir yang seperti ini, itu ada yang mendefinisikannya sebagai domir mufrad atau domir basiyat. Kemudian, wa inihtaja ila ziyadatin tusa'iduhu ala ada'il muradi fahuwal murakkabu. Ya, wa inihtaja ila ziyadatin tusa'iduhu ala ada'il muradi fahuwal murakkabu. Akan tetapi jika domir tersebut itu masih memerlukan tambahan. Ya, yang tambahan tersebut itu membantu domir tersebut ya untuk menyampaikan apa yang dimaksud. Ya, artinya domirnya itu saja tidak cukup, memerlukan tambahan. Fahuwal murakkabu. Maka yang seperti ini dinamakan dengan domir murakkab. Ya. Nahwu antuma dan iyaka. Ya, antuma dan iyaka. Ya, antuma, ya, engkau, dua orang, ya, dan iyaka. Ya, iyaka itu adalah engkau, tapi dalam kedudukan nasab. Ya, ini definisi. Ya, definisi. Artinya ada ulama yang berpendapat bahwa antuma itu bukan satu kesatuan. Akan tetapi merupakan susunan. Ya, susunan di mana di sini antu di sini itu ada tambahan mim dan alif misalnya. Ya, mim yang menunjukkan ya jamak misalnya dan alif yang menunjukkan tathniyah. Ya, maka diperlukan tambahan ma tersebut untuk menunjukkan bahwa yang diajak berbicara itu dua orang. Atau memang ada ulama yang membagi iyaka itu dibagi menjadi dua. Ada iya itu domir. Nah, di situ perlu tambahan kaf. Ya, kaf di sini untuk menunjukkan mukhotob. Bahwa yang dimaksud adalah ya engkau seorang laki-laki. Ya, ini definisi saja. Ya, ada yang mendefinisikan antuma dan iyaka itu adalah domir murokkab. Ya, kemudian di Eropa terpisah. Namun ada juga yang mengi'rabnya dalam satu kesatuan. Ya, dan itu lebih sederhana. Dan itu juga nanti pendapat yang dipilih oleh penulis hafizahullahu taala. Dan juga iyakum misalnya. Ya, iyakum itu sudah iya tambah kaf yang menunjukkan mukhatab dan mim yang menunjukkan jamak. Ya alamatul jam'i. Ya ada yang memisahkannya seperti itu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa adzkuru laka qariban i'rabal wa adzkuru laka qariban i'raban nau'aini insyaallah. Dan saya akan menyebutkan atau menjelaskan bagimu ya tidak lama lagi i'rab dari dua jenis ini yaitu i'rab untuk domir yang mufrad dan domir yang murakkab ya insya Allahu taala ya ini definisi saja ya definisi saja kemudian kita kembali ke atas ya al awalu Barizun. Ya, tadi domir itu dari segi tampak atau tidak tampaknya dalam suatu kalam itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah domir bariz. Ya, al-awwalu barizun. Nah, apa domir baris ini? Wahuwa malahu suratun fil lafzi. Ya, domir baris itu adalah Ya, domir yang memiliki surah, ya, memiliki bentuk, ya, bentuk yang ada dalam al-kalam. Ya, jadi malahu suratun fil lafzi, yaitu domir baris adalah domir yang memiliki bentuk dalam sebuah kalam atau lafat. Ya, haqiqatan au hukman ya di mana domir baris itu adalah ya domir yang memiliki bentuk dalam lafat baik secara hakikat ataupun secara hukum. Ya, jadi ya di sini beliau menjelaskan bahwa bentuk itu tidak selalu secara hakikat saja, namun bisa juga secara hukum. Ya. Fal awalu maka contoh untuk yang pertama artinya domir yang memiliki bentuk secara hakikatnya, ya hakikotan di sini, katai min akromtul ghoriba. Ya, contoh domir baris yang memiliki bentuk secara hakikat, itu adalah tak yang ada pada akromtul ghoriba. Ya, saya telah memuliakan orang asing. Ya, maka akrom tu di sini taknya memang tampak yang memiliki bentuk secara hakikat. Ya, kita dapat melihatnya secara hakikat. Ya, ini domir baris yang mudah dipahami karena taknya memang tampak. Wathani, kemudian yang kedua artinya domir baris yang memiliki bentuk secara hukum, ya artinya secara hakikat tidak ada, namun hukumnya ada. Nahwu contohnya ja ja'alladzi akramtu. Ja'alladzi akramtu. Telah datang ya seseorang, ya seseorang laki-laki yang aku muliakan. Ya ja ja'alladzi akramtu. Ai akramtuhu. Nah, di sini perhatikan ai akramtuhu. Maksudnya asal dari ja alladhi akramtu itu adalah ja alladhi akramtuhu. Ya, alladhi akramtuhu. Ya, karena akroma di sini itu memerlukan atau akramtu di sini memerlukan maf'ulun bihi. Ya, yaitu hak yang ada pada akramtuhu. Jadi ja alladhi tu itu asalnya adalah ja'alladzi akramtuhu. Ya, namun di sini dihilangkan. Ya, karena ya banyak sebab eh, bisa untuk meringkas dan juga lawan bicara telah mengetahui maksudnya. Ya. Maka falha'u maujudatun hukman. Maka hak yang ada pada akram tuhu itu secara hukum ada. Tapi secara hakikat tidak ada karena ja'alladzi akramtu. Nah, inilah yang dinamakan dengan domir yang memiliki bentuk secara hukum. Walaupun secara hakikat tidak ada di situ. Kemudian athani, e, domir yang kedua, ya dari segi tampak atau tidaknya dalam suatu kalam, mustatirun, yaitu domir mustatir wa alladhi laisa lahu suratun fil lafzi. Ya. Yaitu domir mustatir itu adalah domir yang tidak memiliki bentuk dalam lafadznya. Ya, artinya tidak tampak lafadznya mudahnya. Kalau yang baris tadi tampak lafadznya, baik secara hakikat atau secara hukum. Nahwu contohnya Hafidh ala salati. Ya, hafidh ala salati. Ya, engkau seorang laki-laki, jagalah salat. Ya, engkau seorang laki-laki, jagalah salat. Ya, ai anta. Nah, dalam fiil amr hafidh, itu ada maksud anta. Ya, ada domir yang tersembunyi yang maknanya anta. Artinya cukup dengan mengatakan hafiz, itu orang mengetahui bahwa lawan bicaranya adalah seorang laki-laki. Ya. Tapi apakah domirnya itu tampak dalam kalimat ya atau memiliki bentuk dalam lafat? Nah, di sini kita melihat tidak ada. Ya. insya Allahul kalamu alaihi. Dan insya Allah akan datang ya penjelasan mengenai domir mustatir ini. Kemudian beliau melanjutkan wal barizu qismani. Dan domir baris ini itu kemudian dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu ya jenis atau macam yang pertama mutasilun yaitu domir muttasil. Ya, nanti mudahnya domir yang bersambung. Wathani munfasilun. Dan yang kedua itu adalah munfasil, domir munfasil. Yang mudahnya domir yang terpisah. Wa ya'til kalamu alaihi insya'allahu. Dan mengenai domir munfasil itu akan datang penjelasan mengenai hal ini insya'allahu. Ya nanti setelah pembahasan muttasil. Kemudian wal muttasilu huwallazi la yubtadahu bihi fil kalami. Nah, dan yang dinamakan dengan domir muttasil huwallazi la yubtadahu bihi fil kalami. Yaitu domir yang tidak digunakan untuk memulai suatu kalam. Ya, yaitu domir yang domir tersebut tidak digunakan untuk memulai suatu kalam. Mudahnya, domir mutasil itu adalah domir yang tidak mungkin ada di permulaan kalam. Wala ba'da illa fil ikhtiyari. Ya. Dan juga domir mutasil itu tidak terletak setelah illa dalam keadaan ikhtiar. Ya, dalam keadaan ikhtiar. Nah, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Wal muradu bil ikhtiyari dan yang dimaksud dengan ikhtiar sa'atul kalami. Ya, yaitu luasnya ya atau keleluasaan ketika mengucapkan kalam. Ya, karena memiliki pilihan ya untuk meletakkan setelah ilah atau tidak. Kalau memiliki keleluasan seperti itu, berarti tidak boleh. Ya, atau hukum asalnya tidak boleh domir mutasil diletakkan setelah illa. Bikhilafi darurati syari. Ya, maka ikhtiar itu berbeda atau berlawanan dengan daruratu syari, yaitu darurat syair. Ya, karena syair itu nanti dibatasi dengan banyak hal. Ya misalnya panjang kalimatnya, ya atau akhirannya harus huruf tertentu, dan lain sebagainya. Maka pada saat seperti itu tidak sah lagi, ya tidak luas lagi. Ya, kondisinya menjadi sempit. Ya karena dibatasi syarat-syarat tersebut. Karena batasan syair misalnya. Ya maka pada saat seperti itu itu boleh ya domir mutasil itu didatangkan setelah illa. Ya. Contoh domir mutasil apa? Ya mithlut ta'i fi qaulika istama'tu lil muhadarati Ya, atau kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi, istama'tul muhadarata Ya, contoh dari domir mutasil itu adalah domir ta. Ya, tak yang ada pada ucapanmu istama'tu lil muhadharati atau istama'tul muhadharata. Ya, saya telah mendengarkan ceramah. Maka di situ ada dhamir ta pada istama'tu. Maka tak yang ada pada istama'tu itu adalah dhamir muttasil. Ya. Kemudian ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullah taala wa dzuttisalin minhu ila akhirih yaitu dzuttisalin minhu sampai akhir apa maksudnya ay al-muttasilu minad dhamiri alladhi la yubtada'u bihi. Yaitu domir yang muttasil itu adalah domir di mana kalam itu tidak dapat dimulai dengan domir tersebut. Wala yaqa'u ba'da adati listifna'i illa fil ikhtiyari wa sa'atil kalami. Dan juga domir mutasil itu adalah domir yang tidak dapat terletak setelah adat istithna illa dalam keadaan ikhtiar. Ya, yaitu sa'atul kalam. Yaitu ketika uh, keadaan untuk bertutur itu luas, ya tidak dibatasi oleh darurat syair misalnya, darurat syair. Ya, artinya ikhtiar dia memiliki pilihan. Thumma mathala li ba'did dhamairil muttasilati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan contoh-contoh untuk domir-domir muttasil. Apa saja itu? Falya umini bani li domiril mutakallimil ladhi fi mahalli jarrin. Maka ya yang ada pada ibni ya anak laki-laki saya, itu adalah domir mutakallim yang menempati kedudukan jar. Ya, karena ibni, yaknya di situ adalah kedudukannya mudhaf ilaih. Yang mudhaf ilaih itu majarur. Ya, maka ya di situ adalah domir mutakallim yang menempati kedudukan jar wal kafu fi akromaka lidomiril mukhotobil ladhi fi mahalli nasbin. Dan kaf yang ada pada akromaka, ya dia seorang laki-laki memuliakan engkau, ya kaf di situ adalah domir mukhotob yang menempati kedudukan nasob. Karena kaf di situ adalah maf'ulun bihi untuk fi'il akroma. Maka dia menempati kedudukan nasob wal ya'u min salihi lidomiril mukhatabati fi mahalli raf'in. Dan ya yang ada pada salihi, ya salihi, itu adalah domir mukhotobah. Ya artinya domir yang menunjukkan anti. Ya engkau seorang wanita. Dan itu menempati kedudukan rofa. Ya karena asalnya sal, kemudian sali, ya itu menempati kedudukan rofa yaitu fa'ilnya. Ya, fa'il dari fi'il amr sali. Ya, maka fa'il kedudukannya rofa. Wal ha'u lil ghaibi fi mahalli nasbin. Dan hak yang ada pada salihi itu untuk menunjukkan ghaib. Yaitu seorang laki-laki yang tidak ada di ketika waktu penuturan dan menempati kedudukan nasab. Mengapa? Karena hak di situ kedudukannya sebagai maf'ulun bihi untuk fi'il amr sali. Ya, karena itu menempati kedudukan nasab. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك